Saya ingin melanjutkan kajian-kajian kita yang terdahulu dari jamaah yang sudah disampaikan kepada kita sekalian. Ayat akhir mengenai puasa ini Rasulullah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah mengendaki segala sesuatu itu mudah. Allah tidak mengendaki yang susah. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Genapkanlah bilangan puasa itu dan bertakbirlah kalian pada akhirnya nanti sebagai tasyakur kepada Allah atas hidayah yang telah dikerjakan pada kita sekalian. Amin. Siang hari ini saya ingin mengambil materi yang terakhir dari bulan Ramadan. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan Syahr Ramadan Syahrun Allah alaikum siyamah Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan atas kalian mempuasakannya. Siang harinya puasa. Wasanan tulakum qiyamah dan menegakkan sunnah tarawihnya di malam hari. Faman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa menunaikan puasa dan tarawih itu atas dasar iman dan semata-mata ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Rasulullah katakan, "Kharaja min dzunubihi ka yaumi wadatuhu mereka itu dikeluarkan semuanya dari dosa-dosanya kembali pada posisi seperti waktu ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. <clears throat> Bagaimana seorang yang baru lahir dari rahim ibunya? Rasulullah kata, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah." Tiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, suci bersih, tanpa noda dan dosa fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani kedua orang tuanya lah yang menyebabkan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya. Allah tidak katakan di situ menjadikan anak itu Islam. Kenapa? Kalau dibuka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'aqim wajahaka lid di hanifa." hadapkan wajahmu pada Islam itu pada agama itu secara tepat fitrat Allah yang fitrahnya itu sama dengan fitrahnya manusia saya kira ini sudah sering kali dibuka-buka oleh jamaah oleh mubalik ya saya memberikan ilustrasi kalau Islam itu telapak tangan kanan maka bayi yang baru lahir itu keadaannya fitrah telapak kaki telapak tangan kiri kalau dipertemukan match kalau salah itu bukan salah ibunya atau salah ayahnya salah orang yang masak karena itu perhatikan ini bahwa kita dari lahir Alhamdulillah bagi jamaah yang dilahirkan dari keluarga muslim sudah muslim dari lahir bagi yang baru muslim Alhamdulillah dosa-dosa yang lalu dia dihapuskan oleh Allah Subhanahu Swt. Dan pada waktu masuk Islam itu menjadi suci bersih tanpa noda dan dosa. Jadi pada akhir Ramadan ini kita kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah kita. Id itu ada dua arti. Yang pertama hari raya, Idul Fitri hari raya fitrah. Yang kedua, Idul Fitri kembali kepada fitrah. Apa artinya fitrah itu? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menyadari ini. Apa makna fitrah yang kita selalu bicarakan? Tapi kalau kita tidak mengerti maknanya, sayang sekali. Mudah-mudahan kita sudah semuanya mengerti. Fitrah itu ada tiga artinya yang pertama suci bersih tanpa noda dan dosa. Semuanya kita ini insya Allah suci bersih tanpa noda dan dosa. Amin. Dan semuanya calon-calon isi surga semuanya. Amin. Kesucian ini adalah karunia Allah kepada kita sekalian. Ya. Saya bawa tulisan tapi barangkali kalau mau difotokopi nanti silakan oleh panitia nanti ya. Kesucian ini bahagian daripada iman. An-nadhafatu syartul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman, ya. Insya Allah kita semuanya ini atas dasar iman dan takwa kita semua selalu menjaga kesucian kita. Saya tulis dan saya bacakan saja kepada kita sekalian. Sejak lahir dituntun dengan kalimat tauhid. Insya Allah kita semuanya waktu lahir kecuali yang lahir di luar agama Islam. Waktu lahir kita itu dibisikkan kalimat tauhid di kaki di telinga kanan kita dan ikamah di telinga kanan kiri kita. Saya punya kawan lahir di Mekah. Saya katakan sama kawan-kawan yang lain, hati-hati ngomong sama dia. Dia itu orang lahirnya di Mekah. Insya Allah lahirnya dalam keadaan suci bersih dan diadankan di situ. Kawan ini jawab, jangan-jangan dia lahir zaman jahiliyah pak. Itu kalau zaman jahiliyah mungkin tidak diadankan dia. berapa tadi. Mari kita perhatikan kalau kita punya anak cucu begitu lahir ambil itu anak, ambil cucu. Adankan telinga kanannya, ikamahkan telinga kirinya, ya. Supaya anak ini mudah-mudahan terbentengi daripada perbuatan setan, ya. Karena setan ini paling senang untuk mengganggu umat Muhammad ini. Suci bersih tanpa noda dan dosa. Apa cirinya orang yang suci bersih ini? Yang pertama dia merdeka Merdeka tidak terkungkung oleh hal lain Hanya satu-satunya yang diinginkan yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, merdeka. Yang kedua, orang yang fitrah ini berani mengatakan tidak apabila berhadapan dengan kebatilan. Insya, insya Allah kita semuanya begitu apalagi bulan Ramadan ini diajak ngomong yang tak benar pun tak mau kita jangankan berbuat yang tidak baik berbicara saja tidak baik itu juga kita hindarkan sebagaimana dikatakan oleh mantan wakil gubernur DKI Bapak Edi Napraya pernah mengatakan dalam ILC beliau bilang jaga mulutmu jadi kalau ada orang Betawi katanya orang Betawi bilang jaga bacotmu, ya. Ini hati-hati ini. Jangan sampai mulut ini ngomong yang tidak-tidak. Apalagi di bulan Ramadan ini. Berani mengatakan tidak kalau berhadapan dengan yang tidak baik. Yang ketiga, orang yang fitrah ini banyak memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kita hidup ini jangan menjadi parasit, menjadi cuman membani orang saja. Menjadilah orang yang banyak memberikan manfaat kepada kita, pada orang lain. Cirinya orang ini mudah-mudahan kita semuanya begitu. Kalau ada majelis seperti ini, dia tidak lahir, tidak hadir, maka ditanyakan orangnya. Saya mohon maaf boleh saya tegur ya Jamaah yang sandaran tolong perhatikan hati-hati Jangan sandaran kalian menyebabkan kalian tidur di sini Sayang betul datang jauh-jauh sampai di sini cuma tidur Lebih baik tidur saja di rumah ya Daripada jalan-jalan ke sini susah Sampai di sini duduknya nyandar tidur lagi Saya mohon maaf saya keras pada orang orang begini ya saya lanjutkan jadi yang ketiga tadi cirinya adalah memberi manfaat pada orang lain. Ya. Ini ciri orang yang fitrah, orang yang suci bersih tadi. Kemudian yang terakhir toleransi. Apa artinya toleransi ini? Kita bisa berbeda pendapat dengan orang lain, tapi kita tetap menghargai pendapat orang lain sepanjang itu di dalam koridor yang diridai Allah. Kalau di luar dari itu kita wajib menegur. Hati-hati ini. Ini kata karena toleransi atau mengatakan jangan kita menegur orang lain. Boleh kita menegur. Kalau sepanjang yang ditegur itu dalam koridor yang salah, maka perbaiki dia. Itulah sebabnya maka Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum nas Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita hidup ini banyak memberi manfaat. Kalau hadir semacam ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita rajin menghadiri yang semacam ini. Tapi kalau tidak hadir, jamaah akan bertanya, kemana ya kawan kita kok ada dia? Apa sakit dia? Gitu, ya. Mudah-mudahan demikian keadaan kita bersama ini. Kemudian yang kedua, arti fitrah ini, arti fitrah adalah kebenaran. Kebenaran itu sumbernya dari Al-Qur'anul Karim. al hakku min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan ragu. Kalau ada kebenaran, mari kita ikuti. Tapi kalau tidak benar kita komentar apakah benar ini atau tidak. Sama ada orang yang mengatakan ini benar, belum tentu benar. Ya. Jadi kalau anda melihat keadaan yang demikian itu wajib kita untuk menegur apakah ini benar atau tidak. Kalau tidak wajib kita tegur. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Ya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita bicara-bicara tapi mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ada dua penyakit yang akan timbul. Yang pertama mungkin gugur pahala puasanya. Yang kedua mungkin gugur wuduknya. Jadi ada lima perkara sebenarnya dalam puasa ini. Khamsatu khisalin yuftirna saim wa yang kudul wuduk. Ada beberapa perkara yang menyebabkan yang pertama pahala puasanya itu gugur. Yang kedua kalau dia wudhu gugur wudhunya batal ya apa saja itu yang pertama tolong dicatat ini kalau mereka ingin mencatat al kadim dusta bohong hati-hati ini puasa jangan sampai berbohong kita gugur pahala puasa kita batal wudhu kita yang kedua wal ghibah membicarakan masalah orang lain kalau orang lain itu mendengar kita bicarakan dia tidak sedang walaupun itu benar terjadinya jangan sampai membicarakan masalah-masalah orang lain apalagi kalau masuk pada yang ketiga wan namimah adu domba bicara sama si A menjelekkan si B berbicara sama si B menjelekkan si A bolak balik bolak balik akhirnya orang bermusuhan namimah yang, ke, yang ketiga, yang keempat, wanadiyum jadi saksi, ya juga bohong, ya. Ini sekarang ini banyak sidang-sidang pengadilan, makanya disumpah dulu sebelum bicara sebagai saksi. Kalau berbohong waktu itu, kalau dia puasa gugur pahala saja, maka wudhunya juga batal. Yang terakhir ini khusus untuk suami laki-laki wan nazaru bisyahwah dan melihat sesuatu timbul syahwat. Maaf ibu-ibu yang ada di atas, ini khusus untuk bapak-bapak. Kalau memandang sesuatu timbul syahwat, bulan puasa di siang hari kita lagi puasa kelihatan sesuatu, jangan kita lanjutkan melihat. Buang buang muka ini. Jangan dilanjutkan lihat itu timbul syahwat, gugur pahala puasa, batal wudhu. Itu artinya kebenaran tadi itu. ya Jangan sampai kita dalam bulan Ramadan ini melakukan hal-hal yang demikian. Yang ketiga, makna daripada fitrah itu adalah keindahan. Indah. innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan sangat cinta kepada keindahan. Jadi kita ini pelihara itu keindahan. Saya pernah menjadi ketua lingkungan di satu RW. Saya berusaha menghijaukan RW itu dengan menanam pohon-pohon. Satu waktu saya jalan, saya lihat ada orang yang memotong-motong pohon di pinggir jalan. Saya turun, saya beritahu maaf Pak, saya ini keliling menanam pohon supaya tumbuh di kompleks ini supaya indah. Bapak menebang ini ada gunanya enggak? Ada tujuannya enggak? Kalau tidak ada jangan ikut. Itu merusak lingkungan. Mari kita pelihara itu. Jaga keindahan. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Paling tidak memelihara apa yang sudah ada. Biasakan ini untuk menjaga lingkungan kita. Jadi asalnya dari kebenaran dan keindahan ini muncullah ilmu pengetahuan dan teknologi ya iptek ilmu pengetahuan dan teknologi dari sinilah sumbernya kebenaran dan keindahan itu apa saja yang kita kenal dari ilmu pengetahuan sumbernya dari al hakumir rabbik fala takunanna minal mumtari itu aslinya dari Al-Qur'an kemudian dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana impact dampak daripada fitrah ini. Kita sebentar lagi Idul Fitri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah di Mekah diboykot oleh orang kafir Quraisy. Ya. Tiga tahun namanya diboykot, tidak bisa hubungan kemana-mana. Makanan susah, segala macam susah. Dan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya menyingkir ke keluar Mekah di kaki-kaki bukit di sekitar kota Mekah. Sampai-sampai diceritakan di situ satu waktu sahabat Rasul malam hari mau buang hajat, buang air kecil keluar dari tempat persembunyiannya. Begitu dia buang air kecil, terdengar suara tendang di bawah pasir. Maka selesai dia buang air kecil dibongkar itu ketemu kulit onta yang tertutup oleh pasir. Maka diangkatlah kulit onta ini dibawa pulang disucikan kemudian dimasak jadi makanan. Begitu susah yang kehidupan Rasulullah bersama sahabat pada waktu itu. Bagi saudara-saudaraku yang berumur yang lahir tahun 40 ke bawah akan menyadari, pernah melihat ini musim zaman Jepang dulu orang tua kita itu kehabisan makanan apa yang dimakan bungkil pisang. Ya. Alhamdulillah saya sempat menyadari mengalami itu ya. Saking sulitnya makanan itu sampai bungkil pisang dimakan. Itulah sulitnya hidup di zaman Rasulullah menghadapi boykot itu. Kemudian kita lanjutkan kita bicara sesudah atas Rasulullah kembali ke Mekah maka di Mekah beliau kedatangan waktu diboykot itu oleh orang-orang Madinah waktu itu namanya Yus Yasrib ya orang Yasrib datang kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah kami datang ingin mengajar Rasulullah untuk hijrah saja ke Yasrib Ya. Di situ muncul yang namanya Bayatul Akabah. Perjanjian Akabah. Apa saja isinya? Ini perlu kita renungkan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Yang pertama, la tusyriku billahi syai'an. Jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Insya Allah kita semuanya tidak begitu. Yang kedua, la Jangan mengambil hak orang lain jangan mencuri. Tapi sekarang subhanallah. Kemarin saja baru kita dengar di Bengkulu OTT gubernur ketangkep tangan innalillahi wa inna ilaihi Belum kapok-kapok ya. Saya heran melihat pejabat-pejabat di Indonesia. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian itu ya. Amin. Jangan sampai kita terbawa gitu. Heran saya. Dan kalau ketangkep apa? Cengengesan lagi. Ya Allah. Ketawa-ketawa lagi ya. Ternyata itu Gubernur Bengkulu, maaf ini mudah-mudahan saya tidak salah karena ini berita ya. Beritanya saya baca, jadi saya sampaikan apa yang saya baca. Konon kabarnya istrinya lima ya. Maaf ini. Islam itu mengenalkan cuma empat. Ini istrinya lebih lima. Dan katanya kalau belanja bermewah-mewahan kemana-mana pantas kalau suaminya korupsi begitu ya. Ini akibat daripada godaan istrinya. kita. La tasriku, jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain. Jadi yang pertama la tasriku billahi syara, yang kedua jangan mengambil hak orang lain. Yang ketiga la ta'tu bi Jangan mendatangkan fitnah. Saya bingung Kenapa kalau orang bicara fitnah kok seneng gitu ya? Mulainya mohon maaf ya saudara saya dari saya sitir bahasa Anda. Biasanya kalau orang bicara ojo kondo-kondo ya, ya katanya begini ya orang Jawa ya. Jangan ngomong-ngomong dulu ya. Padahal dia udah ngomong dulu. Ya. Ini hati-hati ya. Jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Ini yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang ketiga keempat wala tubuh tarin yang mendatangkan fitnah. Yang kelima wala sawab bil ma'ruf. Jangan durhaka kepada perbuatan durhaka. Jangan ikut kita. Kalau lihat wajah-wajah kita di sini mudah-mudahan wajah-wajah orang yang insya Allah saya doakan. Mari kita berdoa semuanya mudah-mudahan semuanya calon disusulkan. surga. Amin ya. Sebab yang betul hidup di dunia ini tidak lama. Maaf yang tertua berkali berapa umurnya sekarang? Sudah ada yang 70 ya? Sudah ada. <laughs> Maaf saya bertanya begitu karena bersyukur umur saya baru 78 tahun ya. Masih diperkenankan oleh Allah, oleh Allah untuk menikmati hidup jadi kalau saya setiap hari ditanya kawan-kawan, Pak Kiai kegiatan Bapak apa sekarang menikmati hidup? Ya, saya pernah kedatangan seorang tamu di masjid. Waktu selesai Jumat, saya turun dari masjid, ada orang tua datang dari Simalungun. Mana itu Simalungun? Sumatera Utara ya. Ada yang dari Simalungun di sini. Saya belum kenal sama dia. Dia dari Simalungun. Begitu turun di tangga, dia, bisik-bisik sama supir saya. Berapa umurnya bapak ini? Saya dengar. Saya menjawab, double seven pak. Berapa itu double seven? Tujuh tujuh. <laughs> Tahun lalu ini. Dia bilang, berapa itu double seven pak? Tujuh tujuh. Kenapa bapak nanya umur saya? Ini maaf, ini bersyukur saya. Mudah-mudahan semuanya bisa begitu nanti amin ya. Bapak ini terus bilang, ini kalau lihat wajah Bapak, wajahnya seperti orang yang pernah, tidak pernah susah, katanya. Saya bersyukur, ya. Kenapa? Saya tidak mau susah. Kalau ada kesusahan lewat di, di otak saya, saya buang. Ini cara saya mengajar kawan-kawan. Kalau ada kesusahan, buang aja. Jangan dipikir, ya. Jangan dipikirkan itu. Sebelum Allah menyatakan, Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan semuanya ini untuk kalian. Untuk kalian nikmati. Untuk kalian sukai sendiri. Jangan sudah diberi nikmat begini malah dirugikan lagi ya. Nikmati. Jangan seperti kawan saya ada dua, seorang ibu dan seorang ayah, seorang bapak. Tapi berbeda bukan suami istri. Kalau ketemu ini, ketemu ibunya ibu ya. saya tanya apa kabar bu belum apa apa udah keringet dahinya aduh susah pak batin saya bertanya kapan senengnya ini ibu ya kalau asal ditanya dia bilang susah menunggu yang satu lagi juga begitu bapak-bapak saya tanya apa kabar pak aduh susah sekali pak kapan senengnya ini bapak ya saya harapkan bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang ada di atas jangan menjawab susah. Hati-hati. Saya pernah di rumah sakit karena operasi paha saya yang setiap pagi itu dikunjungi oleh dokter. Dokter ini dokter ahli saraf mengunjungi saya ke salam, Ya. Begitu ketemu dia beri salam, dia saya jawab. Dia tanya, Pak, ada keluhan Pak? Saya jawab langsung, Pak, saya ini di luar tugas saya dakwah. Bagaimana mengajak orang supaya bersyukur dan bersabar. Kalau sekarang Bapak tanya saya keluhan, kalau saya mengeluh Pak, ini maaf bahasa saya waktu itu secara spontan saja. Saya jawab, kalau saya mengeluh Pak, saya kurang ajar sama Allah. Hati-hati nih ya. Mudah-mudahan kita sama begitu. Jangan mengeluh. Mengeluh itu kurang ajar sama Allah. Kenapa? Coba Anda bayangkan. Dari baru lahir sampai sekarang, berapa banyak oksigen yang Anda hirup? Berapa banyak? Kalau itu dihitung-hitung pakai tabungnya, kalau orang sesak nafas perlu beli oksigen satu tabung aja 300 ribu kita dari kecil berapa banyak menghirupnya sudah nggak bayar sombong lagi ya. eh, sekarang kan begitu aja banyak manusia-manusia yang ya Allah naudzubillah mendalik tidak menyadari dirinya itu ya sudah oksigen tidak pernah beli air tidak pernah beli sekarang aja air diperjualbelikan ya kalau maaf ya saya belajar agama dari ayah saya mau ayah saya itu mengajarkan Zen kamu dilarang berjual beli air apa tuh jadi air itu kalau diambil dari sumur jangan dijual mungkin kalau jual itu biayanya untuk ambil saja barangkali ya tapi kalau airnya sendiri nggak boleh hati-hati itu jangan jual beli air ya. inilah Islam mengajarkan karena udara dan air itu esensial. Ya. Setiap kita membutuhkannya, tidak boleh kita menjual belinya. Ya. Baru sekarang ini karena mungkin ngambil airnya dari dari mana? Dari luar kota ya, bawa ke Jakarta. Ya itu barangkali packingnya, ya biaya mengantarnya itu barangkali. Itu yang penting kita jangan kita menyakitkan diri kita sendiri. Itu yang diajar kepada Rasulullah SAW. La ta'asawfi ma'rufin. Jangan berbuat durhaka kepada Allah. Kemudian saya masuk kepada masalah lain. Saya ingin sedikit menyinggung tentang masyarakat madani ya. Sudah ada yang mengantarkan ini Madani itu asalnya dari Madinah. Madani ini terbentuk waktu Rasulullah hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Kemudian nama masyarakatnya disebut masyarakat Madani. Apa saja cirinya masyarakat Madani ini perlu kita renungkan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang pertama adalah religious society. Masyarakat yang beragama. Ya. Kita alhamdulillah semuanya ini beragama Islam. Ya. Tapi beragama di sini mungkin ada yang berbeda agama, silakan itu hak ya. Tapi kalau boleh apa yang sudah disampaikan oleh dai-dai terdahulu bahwa agama yang diakui oleh Allah itu hanya satu Islam ya religious society masyarakat yang beragama yang kedua intellectual society masyarakat yang menuntut ilmu Islam Rasulullah katakan Allahul ilma minallah di Tuntutlah ilmu mulai dari wayan sampai ke lahat. Jangan berhenti menuntut ilmu. Walaupun Anda mungkin sudah bekerja dan baik penghasilannya, tapi jangan berhenti menuntut ilmu. Mungkin dengan bekerja dan menuntut ilmu nanti bisa ditingkatkan lagi pekerjaan dan hasil kerja kita. Yang ketiga, just society. Masyarakat yang berkeadilan. Ini yang susah dicari sekarang ya saya sedih betul melihat kepemimpinan orang-orang yang memegang kuasa ini penuh dengan perbuatan yang tidak ada yang ceramah di belakang. Ada yang ceramah. Ayo ya, gantian yuk. Kalau ada ceramah dulu di sini, saya menunggu mendengar. Nah, Tolong tidak ada yang ngomong dulu ya Maaf kalau saya tegur begitu Karena saya kalau dengar orang bicara lagi saya ya Hilang konsentrasi saya untuk menyampaikan apa Untuk apa kita bicara kalau orang sedang bicara Saya mohon Maaf memberi contoh Saya punya kelompok bermain Di bawah tiga Kelompok bermain tiga SD karena saya mau bicara, saya ajari dan anak bapak beramai itu, tolong kunci mulut. Yang dipakai mendengarkan ini. Kalau mau bicara, nanti angkat tangan. Nanti ada Ini tanya jawab ya. Mohon maaf, sampai jam berapa kita? Maaf, saya ada lima menit lagi, saya potong aja ya. Yang tadi intellectual society, yang ketiga just society, yang keempat peaceful-oriented society. Selalu berorientasi kepada damai. Itulah Islam mengajarkan. Maaf saya diberitahu jamnya sampai satu, masih jam saya menurut kurang 10 menit ya. Masih ada tanya jawab ya. Baik kalau begitu sampai di sini secara singkat saya berikan cirinya itu. Saya ulangi yang pertama religious society, yang kedua intellectual society, yang ketiga just society, yang keempat peaceful oriented society, yang kelima long life educational society. Masyarakat yang selalu menuntut ilmu tidak berhenti. Insya Allah kita semuanya begitu. Amin ya. Saya dengar ada waktu untuk tanya jawab. Barangkali ada yang ganjal dari baik yang dari saya maupun sebelumnya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan silakan angkat tangan. Sekarang giliran Anda untuk bicara. Ada yang mau bicara silakan. Di belakang tadi ada dengar suara saya. Ada yang mau bicara, mau tanya? Ibu-ibu di atas ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Saya ingin menggarisbawahi ayat-ayat yang dibaca oleh imam pada waktu syarat Jumat. Ya. Yang rakaat kedua ini. Rakaat, rakaat pertama itu mengenai orang kafir. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Saya tidak akan bahas itu. Tapi yang kedua, rakaat kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abuha Sehingga sampai pintu surga, malaikat mengantar kita sampai di pintu surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qalu wa qalu alhamdulillah wa qalu wa Abu abwabuha wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Saat waktu kita masuk ke dalam surga nanti bersama-sama insyaallah amin. Nanti di sana ada jamaah yang bisa-bisa "Pak, saya jamaah metropolitan masih ingat ini. Alhamdulillah. Ketemu kita di sana nanti Insya Allah ya. Tapi waktu begitu sampai di pintu surga, bengong. Kenapa? Ya Allah, janji Allah. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Begitu sampai ke pintu surga, bengong. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang benar janjinya. Kenapa? Wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haitsu nasha. Begitu luasnya tempat yang disediakan untuk kita. Nanti semuanya kita ke sana. Amin. Amin. Ya. Sampai di sana bengong kita. Ya Allah waktu di dunia Pak, saya mau beli rumah di real estate, cari yang 100 meter aja susah. Ya. Ini di sana seluas yang mau kita mau. Wa awrathana al ardana tabawwa min al-jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Demikianlah nikmat orang-orang yang beramal seperti kita semuanya ini insya Allah masuknya ke situ sama sama Ya. Sampai di sana kita melihat apa? Wataran malaikata hafina min hawlil arsh. Di sana kita rame-rame melihat malaikat tawaf. Maaf kalau yang sudah umrah barangkali bisa saya tanya sedikit. Itu tawaf di Ka'bah itu muter ke kiri apa ke kanan? Siapa yang menjawab? Yang sudah umrah haji? Ini Ka'bah kita begini atau begini? Ke kiri ya? Yang ke kiri ya? Kenapa ke kiri? Kenapa tidak ke kanan? Ini maaf Islam itu mengajarkan semua harus dengan akal, masuk akal ya. Saya tanya ini kenapa motornya begini? Kenapa tak begini? Takdir Allah bahwa seluruh alam ini muternya begini. Molekul yang kecil satu dalam tubuh kita ini itu mengelilingi intinya itu begini. Alam ini muternya begini. Tidak ada alam yang begini. Maka itu velodrome. Apa itu velodrome? Lomba sepeda ya. Muter kan? Muternya kiri ya. Ada pernah lihat yang muter ke kanan? Ada. Kalau muternya ke kanan itu pusing. Ya. Itulah ciptaan Allah. Jadi mohon maaf saya ingin mengajak kita sekalian apa saja yang kita kerjakan di dalam Islam ini makul masuk di akal kita. Nanti insya Allah kita di situ melihat malaikat tawaf. Apa yang dikelilingi? Baitul Ma'mur. Kalau kita di sini baitul Haram ya. Kalau di, di surga nanti Baitul Ma'mur itu malaikat semuanya tetap begitu sama. Ya. Ini kita lihat wa taral malaikata min haulil arsy yusabbihuna bihamdi sambil bertasbih kepada Tuhan mereka ya keliling dia persis seperti kita keliling apa ini kalau ditanya kenapa kelilingnya begitu ini jawabannya tidak ada alam ini yang keliling begini semuanya begini dan kita di situ melihat malaikat semuanya memuji Allah sambil bersyukur kepada Allah kita juga nanti bersama-sama masuk surga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bertemu lagi di sana sesudah ditelepon kita kita sering ketemu nanti di sana masuk surga sama-sama kita mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya ya amin ya rabbal alamin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah jamaah dan himpunan kami ini jamaah yang kau rahmati dan kau berkahi ya Allah dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang kau lindungi masing-masing kami dari perbuatan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian jemaah sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang enak didengar. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.